Sehingga dengan itu kita pun semoga terdidik dengan kebaikan dan istiqomah di atas jalan kebenaran. Maka kembali kita akan melanjutkan dari kitab ilm karya Al-Syeikh Al-Allama Muhammad bin Salih al usaymin rahimahullah taala. Kita masih berada di pasal yang kedua akhta yajibul hadur minha kekeliruan-kekeliruan yang wajib untuk dijauhinya. Di antaranya kita masih berada pada pembahasan al-iftau bi ilmi. Memberikan jawaban ataupun memberikan fatwa tanpa disertai atau didasari dengan ilmu. Ini merupakan dosa di antara dosa-dosa besar. Karena Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara asyirku billah dengan ngapain berfatwa di Korea ilm. Kemudian di malam hari ini kita kembali melanjutkan ayuhal ikhwah. Ayuhal ikhwah. Saudaraku, saudaraku sekalian. Inna minal adli wal iman wa min taqwallah wa ta'zimihi ayyakul rajulu amma la ya'lam la a'lam. Termasuk dari akal, nah, dari orang yang berakal dan dari keimanan dan termasuk pula dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengagungkannya agar seseorang untuk mengatakan apabila dia tidak mengetahui suatu perkara maka dia mengatakan la alam saya tidak tahu. La adri. Saya tidak mengetahuinya. Nah, seperti ini ketika seseorang ditanya ketika dia tidak tahu apa hukumnya ini? Wallah. Belum terang bagiku untuk menjawab pertanyaan itu. Ini bukan suatu kekurangan, bukan kekurangan. Daripada dia menyebutkan menurut hemat saya, atau menurut akal saya sebaiknya seperti ini atau begini dan begini. Tetapi dia cukup mengatakan saya tidak tahu. Nah, jangankan kita, malaikat saja ketika dia tidak mengetahui maka dia akan menjawab saya tidak tahu. Nah, dia akan mengatakan kami mengamalkan atau mengetahui apa yang diajarkan kepada kami. Is'al ghairi. Tanyakanlah kepada selainku. Karena dia sudah mengatakan saya tidak tahu, saya tidak mengetahui. Maka tanyakan permasalahan itu kepada selainku yang mereka lebih mengetahui. Fa inna dzalika min tamamil aql. Karena seperti itu apa merupakan kesempurnaan akal ya merendahkan dirinya untuk tidak menjawab sesuatu yang tidak tahu ini justru kesempurnaan akalnya kesempurnaan akalnya li'anna an-nas idza ra'au tathbutuhu wa bih karena manusia jika mereka memandang atau melihat dia tersebut kokoh, teguh, wastakubih maka manusia pun akan percaya kepadanya ya maka hati-hati jangan sampai manusia salah menyangka dikira ini kokoh naam teguh ternyata tidak kemudian manusia sudah terlanjur percaya kepada dirinya wali an ya'rifu qadar Karena seseorang yang dia ketika ditanya tidak mengetahui atau menjawab saya tidak tahu lah, adri, ini menunjukkan dia mengerti mengenal betul tentang siapa dirinya. Ya. Mengenal tentang kodrat dirinya. Hina idin wa yanziluha manzilaha atau man jilataha. Maka di saat itu dia akan menempatkan sesuatu pada tempatnya yang pas. Iya. Kalau dalam urusan tanam menanam atau bangun membangun, kalau salah pupuk ujung-ujungnya paling mati atau tidak menghasilkan. Itu ujung-ujungnya. Kalau bangunan mungkin ambruk atau retak tetapi kalau agama dia seli, dia keliru, maka bahayanya di dunia wal akhirah. Dunia dan akhirat. Dia akan bertanggung jawab di Allah Subhanahu wa taala. Wa inna dzalika aidan min tamamil iman billah wa taqallah. Karena yang demikian itu ya, demikian itu juga termasuk kesempurnaan iman kepada Allah dan takwa Allah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Atadri manis manisah, Tahukah engkau kapan bangkitnya hari kiamat? Ya, maka Nabi mengatakan bahwa Engkau dan saya tidak ada yang lebih mengetahui, sama-sama tidak tahu. Cuma Nabi menyebutkan, saya akan menyebutkan tanda-tandanya saja. Adapun kepastiannya, waktunya, itu tidak ada yang mengetahui, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah. Ketika ditanya yang Nabi juga tidak tahu, dia menjawab, saya tidak tahu. Saya saya tidak tahu. Maka yang seperti ini yang harus ada pada diri seorang pola betul ilmu, penuntut ilmu. Ya, dia menghiasi dirinya dengan hal-hal yang seperti ini jika memang dia tidak tahu. Ya, dia tidak tahu. Tapi kalau dia tahu, dia menyembunyikan ini juga berbahaya. Ya, artinya tinggal dia melihat kondisi saja, menimbang masalah dan mafsadat. Karena di sana ada pertanyaan-pertanyaan Kadang pertanyaan tidak berbobot atau pertanyaan hanya sekedar memancing atau mengetes. Tinggal dilihat. Ada orang yang bertanya ingin mengetahui, ada yang bertanya hanya untuk bermain-main. Nah, seperti yang bertanya kepada Nabi, ayahku di mana? Terus yang lain lagi bertanya, ayahku di mana? Nabi sampai memerah wajahnya, marah. Ketika melihat para sahabat bertanya seperti itu. Haitsu la yataqaddamu baina Yang mana sekiranya dia tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan dia mendahului Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqulu fi dinihi ma la ya'lam. Maka janganlah yang mengatakan padanya tentang agama Allah yang dia tidak tahu. Walaqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alamul khalq bidinillah. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya makhluk yang paling mengetahui tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara manusia yang paling mengetahui agama Allah adalah Ar-Rasul sallallahu Ta'ayyus ala amma lam yanzil alaihi fihi fantazir hatta yanzil alaihi Maka ketika dia ditanya sesuatu yang belum turun padanya wahyu, ya, dia belum mengetahui di dalam Al-Quran, maka dia menunggu jawabannya. Dia menunggu jawabannya tidak langsung menjawab sampai turun kepadanya wahyu. Fayajibullah subhanahu amma suil anhu nabiyahu. Maka dia maka Allah menjawab subhanahu wa taala apa yang ditanya tentangnya oleh nabinya. Nah, dia menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala maka ketika wahyu itu turun kepadanya, barulah Nabi SAW memberikan jawaban. Seperti itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Al-Maidah ayat keempat, Yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakumut tayyibat. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apa saja yang dihalalkan bagi mereka. Maka katakanlah bahwa yang dihalalkan bagi mereka atau ibadah perkara-perkara yang baik. Al-Maidah 4. Wa yas'alunaka 'anil qarnain. Qul sa'atu 'alaikum minhu dzikra. Dan bertanya kepada tentang Dzil Qarnain. Katakanlah, saya akan bacakan kepada kalian ya tentang Dzil Qarnain zikra ya ceritanya al kafi ayat 83 wa yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa dan bertanya kepadamu tentang as-sa'ah tentang hari berbangkit kapan terjadinya Katakanlah sesungguhnya ilmunya di sisi Ya, tidak ada yang mengetahuinya. Ya, atau tidak ada yang menjelaskan waktunya untuk terjadinya as-sa'ah hari berbangkit kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-A'raf ayat 187. Nah ini Rasulullah alaihi wasallam ketika ditanya sesuatu ketika dia itu tidak tahu maka dia menunggu jawaban wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sudah turun wahyu maka dia pun menjawab dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Walaqad kana al-ajalla'u min as-sahaba. lahum al المسألة la yajruna Hukum Allah fiha fayuhabunaha wa tawaqqafuna fiha dan sungguh dari orang-orang yang termulia atau orang yang mulia dari kan- dari kalangan para sahabat Ketika dihadapkan pada mereka suatu masalah yang mereka tidak mengetahui masalah itu terhadap hukum Allah, dan mereka khawatir memberikan jawabannya karena mereka tidak tahu hukum Allah tentang suatu perkara itu wa Mereka mereka apa ini? Tawakuf. Tidak menjawabnya, diam. Tawakuf, tidak menjawab. Ini para sahabat. Ya, sahabat Nabi SAW yang di saat itu Al-Quran turun di zaman mereka. Hadis-hadis keluar di zaman mereka. Namun ketika mereka tidak tahu masalah, ya tidak tahu perkara yang menyangkut hukum Allah padanya, maka mereka tawakuf, tidak menjawab. Bukan sesuatu kekurangan ketika dia menjawab saya tidak tahu atau diam, bukan kekurangan. Justru perlu menyebutkan separuh dari ilmu. Ucapan la adri atau la alam saya tidak tahu ini nisrul, nisful jawab separuh jawabannya Fahahu Abu Bakr As-Siddiq inilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ya sahabat yang termulia di antara para sahabat-sahabat Nabi SAW dan dia merupakan ya khalifah yang pertama setelah meninggalnya Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan ayu sama'in tudhilluni langit yang mana yang menaungiku wa ayu ardin tukilluni dan bumi mana yang aku berpijak padanya Ida ana qultu fi kitabillah bi Apabila saya mengatakan tentang kitab Allah tanpa ilmu Ya. Artinya dia mengkhawatirkan dirinya, saya ini hidup di mana? Nah, jika saya mengatakan suatu terhadap Allah yang tidak dibarengi dengan ilmu. Nah, ini sikap waroknya para sahabat Ridwanul Majma'in. Tetapi ketika ada seseorang yang tidak memiliki warok kehati-hatian, dia akan menjawab seenak perutnya. Orang yang berjenggot itu karena panjang jenggotnya maka semakin jahil. Allah musta'an. Maka ini menghina Rasulnya alaihi wasallam Rasulullah berlihya. Allah musta'an. Menghina orang-orang yang berhijab menutup aurat. Belum lagi perkara-perkara yang lain. Ini Abu Bakar Siddiq ya tidak berani untuk mengatakan sesuatu tanpa ilmu terhadap kitab Allah. Wahahu Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Ini pula Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Ya, sahabat yang termulia setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiallahu dan khalifah yang kedua. Ya, sangat keras terhadap ahlul ahwa, terhadap orang-orang yang menyimpang. Namun dia mengatakan, ya, tanzilu bihil harithah fayajma'ul laha sahabah wa istashiruhum fiha. Jika terjadi padanya peristiwa yang baru, al Haditha muncul peristiwa yang baru maka dia mengumpulkan sahabat-sahabatnya dan mengajak mereka untuk bermusyawarah ini Umar, bin Khattab radhiyallahu karena khawatir mengeluarkan keputusan ternyata keputusannya ya keluar dari jalur kitabul dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya ketika ada peristiwa-peristiwa yang baru muncul. Qala Ibnu Sirin berkata Ibnu Sirin Lam yakun ahadun ahyab mimma la ya'lam min Abi Bakrin wa lam yakun ahadun ba'da Abi Bakr ahyab bima la, bima ya'lam min Umar Ibn Sirin menyebutkan, tidak ada seorang pun yang lebih takut dari perkara-perkara yang tidak tahu selain dari Abu Bakar. Dan tidak ada seorang pun setelah Abu Bakar yang lebih takut dari perkara yang tidak tahu selain dari para Umar. Mereka lebih berhati-hati. Nampakan kadang para sobat itu berkumpul Ya, kemudian ketika ada seseorang yang bertanya, maka dari masing-masing mereka ini tidak ada yang berani menjawab. Dilemparkan kepada sahabat berikutnya. Lemparkan ke sahabat berikutnya. Sampai gilirannya kembali ke awal lagi. Tidak ada yang berani menjawab. Karena waroknya mereka, kehati-hatian mereka. Ini para sahabat Ridwanul Majma'in. Wa qala Mas'ud radhiyallahu anhu. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ayuhan nas man suila an ilmin ya'lamhu falyakul bih. Wa man lam yakun indahu ilm falyakul Allah alam. Fa inna min ilmi ayyakula lima la ya'lam. Allah alam. Wahai sekalian manusia, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu dan dia mengetahuinya, falyakul bih, maka dia mengatakannya. Memang dia tahu ilmunya, maka silakan dia mengatakannya. Namun jika dia tidak memiliki padanya ilmu, maka dia mengatakan Allah wa alam. Saya apa ini Allah alam? Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih tahu. Artinya dia tidak tahu. Allah yang lebih tahu. Karena termasuk dari ilmu untuk mengatakan sesuatu yang dia tidak tahu, Allah alam. Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih lebih tahu. Nah ini perkataan Abdullah bin Mas'ud kibar-kibarnya para sahabat. Wasuila Syabi an mas'alatin. Maka Al-Imam Syabi ya ditanya tentang suatu masalah. Faqala maka dia mengatakan la uhsinuha. Saya tidak tahu. Saya tidak baik. Maksudnya tidak tidak tahu. Faqala lahu ashabuh. Maka berkata kepadanya murid-muridnya atau sahabat-sahabatnya, "Qad istahyaina lak." Maka sungguh engkau ini wahai Syabi membikin kami malu atau membuat kami malu. Masa seorang imam ketika ditanya tidak bisa menjawab, tidak tahu sehingga murid-muridnya atau sahabat-sahabatnya yang mendampingnya engkau membuat kami malu. Ya, kami ini istayahina, kami malu kepada kepadamu. Faqala maka dia mengatakan la kita malaikah la tastahina kul hina kolak. Akan tetapi malaikat tidak merasa malu ketika dia mengatakan la ilma illa ma'allamtana. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Malaikat. Malaikat saja tidak malu untuk mengatakan saya tidak tahu, tidak punya ilmu kecuali apa yang kami ketahui. Apa yang kami pelajari. Al-Baqarah ayat 32. Malaikat. Ya. Hamba-hamba Allah yang diciptakan, dari An-Nur yang kerjaannya mereka senantiasa bertasbih saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mereka tidak tahu menjawab ya kami tidak mengetahui kecuali apa yang diajarkan kepada kami. Al-Baqarah ayat 32. Jadi memang berat Wa hunaka amsalatun kathiratun 'alal isba'i bighairi ilm. Kata Syekh Muzainin di sana ada contoh-contoh misal-misal yang banyak atas fatwa yang tidak diikuti dengan ilmu. Faminha di antaranya. Dia mencontohkan di antaranya. Annal marid idza tanajjasat thiyabah walam yum, walam mungkin ayatahiraha yufti bi anhu la yusalli hatta yathar siyabah. Wahadhi fatwa kadhibatun khafiatun batilatun bahwa ada orang yang sakit maka orang yang sakit ini pakaiannya terkena najis dan dia tidak memungkinkan untuk membersihkannya. Ya, sakitnya yang parah. Nah, sakitnya parah. Tidak memungkinkan dia untuk membersihkan pakaiannya. Sementara waktu sholat ya sebentar lagi berakhir atau habis. Nah, maka ada yang memberikan fatwa La yusalli, jangan dia salat sampai dia membersihkan pakaiannya. Ini ada yang memberi fatwa seperti itu. Jangan dia salat sampai pakaiannya bersih. Maka Tasya Syekh Ibnu hadi "Hadhi fatwa kadzibatun khati'atun batilatun." Ini fatwa dusta, salah, batil. Maka fal marid yusalli walau kan alai thiyabun najasah. Maka orang yang sakit dia sholat sekalipun pakaiannya bernajis. Dia tetap sholat. Ya, kalau dia tidak memungkinkan untuk mengganti pakaiannya. Apalagi kalau tidak ada yang membantunya, tidak ada yang menolongnya. Kalau yang membantu yang menolongnya, walhamdulillah. Tapi kok tidak ada? Walau karena badan najasan, sekalipun badannya bernajis. Idza kana la yastati la yastati'a ay Jika dia tidak mampu untuk membersihkan mensucikan pakaiannya atau mensucikan badannya. Di Allah yakul karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ini ayatnya. Ya, dia sakit parah. Kemudian ya dia tidak mampu untuk mengangkat badannya atau membuka pakaiannya, tidak mampu. Najis sudah mengenai pakaiannya. Sementara waktu sholat sudah sebentar lagi berakhir. Lalu diberikan fatwa, jangan dia sholat sampai dia membersihkan pakaiannya. At-Taghabun ayat 16. Fattakullah mustabatuh. Nah, jangan orang yang sakit. Orang bertempur saja dalam keadaan perang, itu dia sholat walaupun sambil lari. berlari sholat. Kalau memang peperangan tidak berhenti, gempuran terus ada, lari sampai sholat Kewajiban yang tidak boleh ditawar-tawar atau kewajiban yang tidak gugur dari seseorang. Maka faisalil marid ala hasabi halih. Maka orang yang sakit tadi dia sholat sesuai dengan kondisinya, keadaannya wala hasbima yaqdiru alaih sesuai dengan apa yang dia mampu untuk melakukannya. Yusolli qaiman dia bisa sholat berdiri. Ini asalnya. Failam istati dan jika tidak mampu berdiri, duduk. Nah, lagi di atas kapal umpamanya ombak lagi ganas-ganasnya Nah, ketika berdiri mau jatuh, muntah dan seterusnya. Duduk. Apalagi umpamanya perahu yang kecil-kecil. Kalau berdiri, habis sudah dirinya sama perahunya. Fa in lam jambi. Jika ber, apa duduk pun tidak mampu, maka dia berbaring dia berbaring. yumi ubirasi Dia mengisyaratkan kepalanya. Idas tatoa jika kepalanya masih mampu bergerak. Yumiu ubirasi idas tatoa. Dia berisyarat ya, menundukkan kepalanya jika dia mampu. Fa illam yastati' au ma aini bi'aini aini indah bagi ahli ilmu. Jika dengan kepala pun juga tidak mampu, maka cukup isyarat itu dengan matanya. Sebagian ahli ilmu. Sebagian ahli ilmu. Fa'ilam yastati al-imam bi'aini wa kana ma'ahu akluhu falyanu al-fi'la kolbe. Maka jika tidak mampu pula, maka dia berisyarat dengan matanya disertai akalnya dan niatnya. Dia melakukan kolbe dengan hatinya. Fal yakul qawla bilisani masalah. Dan dia mengucapkan dengan ucapan lisannya. Masalah sebagai contoh. Ya, yakulu yakulu ak, apa ini? Akbar. Allahu Akbar. Thumma yaqra al-Fatihah wa surah. Dia mengucapkan Allahu Akbar, kemudian membaca Al-Fatihah dan surat. Thumma yakul Kemudian dia mengatakan Allahu Akbar Wanu anhu Ketika dia mengucap Allah Akbar, dia meniatkan di saat itu ruku. Ya, orang sholat setelah baca surat kan ruku. Nah, dia niatkan Allah Akbar untuk ruku dalam keadaan yang sama, tetap berbaring. Thumma yaqulu sami liman hamida wa annahu rafa'a ruku. Kemudian dia mengatakan sami liman hamida dan meniatkan bahwa dia bangkit dari ruku. sujud. Kemudian dia mengatakan demikian dalam sujudnya. Wa baqiya surah dan demikian sampai terakhirnya dari salat. Sisa sisa salatnya. Terus ketika dia takbir kalau gilirannya apa yang di dua sujud maka berarti dia niatkan diantara dua sujud. Nanti gilirannya tashahud, ya sudah tasahud. Yanwi al-fil alladhi la yaqdir alaihi. Dia meniatkan melakukan itu jika dia tidak mampu padanya. Memang sudah tidak ada kemampuan. bi biqalbihi wa la yakhru sala'an waqtiha maka dia meniatkan dengan hatinya dan jangan mengakhir mengakhir apa nih mengakhirkan sholat dari waktunya. Kalau memang kondisinya parah dan parah, nah apalagi umpamanya safar keluarganya di sini dia safar ke negeri lain maka tidak ada mungkin sampai ketika dia mendapat kecelakaan tidak mungkin keluarganya langsung ke sana atau mungkin belum ada yang tahu sehingga kondisinya itu betul-betul parah ya tadi itu dirinya bercampur najis sementara dia harus melakukan sholat ya sudah sholat sesuai dengan kemampuannya sesuai dengan kemampuannya sebagian disebutkan oleh Syekh Ibnu di sini Jangan dia mengakhirkan waktu sholat dari waktunya. Ya paling tidak dia jamak. Kalau umpamanya zuhur, dia jamak dengan asar. Jangan sampai sholat zuhur dan asar melewati sholat maghrib. Nah, beda halnya kalau dia sudah pingsan. Nah, pingsan sudah tidak ada kewajiban, sudah hilang darinya akalnya. Nah, dia tidak lagi mengetahui apa-apa. Tapi kalau dia masih akalnya masih jalan, cuma kondisi badannya tidak bisa dia bergerak. Maka caranya seperti ini. fatwa al-kadiba al الخاطئة dan dengan sebab fatwa yang dusta ini Salah lagi. Yamutu ba'dul muslimina wa hum laysalluna min adil hadhil fatwa al-kadhibah. Sebagian kaum muslim meninggal dunia dalam keadaan mereka tidak sholat. Tidak sholat lagi sudah. Disebabkan fatwa yang dusta ini. Walau anhum alimu anal insan al marid yusalli ala ayy halin lamatu wa hum yusallun. Kalau saja mereka ini mengajarkan kepada manusia bahwa orang yang sakit itu dia sholat sesuai dengan kondisinya, bagaimanapun keadaannya, tetap dia sholat, maka niscaya mereka itu ketika mati sudah dalam keadaan sholat sudah dalam keadaan sholat. Wa mithlu hadil mas'alah wa ashbahuha kathirun. Dan masalah yang seperti ini dan semisalnya banyak. Fajib al amati ayatalaqu ahkamaha min ahli Maka wajib bagi al-ammah bagi manusia. Ya. Untuk mengambil hukum-hukumnya dari ahlul ilm. Ya, atau mereka menyampaikan kepada ahlul ilm. Hatta ya'rifu bidzalik hukum Allah, sehingga dengan itu mereka mengetahui tentang hukum Allah azza wajalla Wa hatta la yaqulu fi dinillah ma la ya'lamun sehingga mereka tidak berkata tentang agama Allah apa-apa yang mereka tidak tahu, tidak mengetahuinya. Nah, apalagi mungkin ada orang yang bertanya, "Wih, bagaimana kalau kita jihad? Itu ada pos polisi." Umpamanya. Kalau orang yang berilmu jangan. Itu masih muslimin, itu masih ya orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang-orang jahil, apalagi orang-orang yang khawarij, oh ya, cepat aja umpamanya. Nah ini fatwa yang salah seperti ini. Harus dijauhi. Maka hati-hati ketika menuntut ilmu. Ya. Ibnu Sirin mengatakan in hadzal dinun bahwa ilmu ini agama. Fandur amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikan dari mana mengambil ilmu agama kalian Nah, tidak semua orang yang kelihatannya ya berimamah, berjenggot kemudian dia di atas sunnah. Tidak semua. Harus pandai-pandai kita memilah, memilih mana yang mereka betul-betul atas sunnah dan mana-mana yang ternyata menyimpang dari sunnah sekalipun ya kelihatannya orang-orang yang berada di atas sunnah. Allah musta'an. Inilah akibatnya tadi fatwa yang muncul yang tidak berdasarkan ilmu sehingga orang yang mati ya bagaimana kalau matinya masih lama berapa kali sholatnya yang ditinggal berapa waktu yang ditinggalkan sholatnya supaya masih bertahan dua hari tiga hari dia tidak mampu untuk mengganti pakaiannya sendiri kalau bukan perawat-perawat yang menggantikannya. Sehingga Allah musta'an. Ya, ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa bersikap dengan sikap al-wara' berhati-hati terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita tahu, ya kita bisa memberi jawaban. Namun kalau tidak tahu, bilang aja tidak tahu. Kita dengar tadi kalau kalamnya para sahabat. Nah, ketika mereka tidak tahu, bukan langsung menjawab, tapi justru berkomunikasi dengan yang lain. Nah, atau mereka tidak mampu, tidak apa ini, tidak berani untuk memberikan jawaban. Walau misalnya, subhanahu wa ta'ala, asyhadu an la waktu illa تفضلوا حفظكم الله